ini kita telah bisa mengambil gambaran pembahasan apa yang kita akan mengkajinya. Yaitu pembahasan mengenai tafsir daripada tauhid dan kandungan makna daripada persaksian la ilaha illallah. Untuk mengulangi buat sebagian dari antara kita dan mungkin juga suatu pembahasan buat saudara-saudara kita yang baru bergabung bersama kita. Kita kembali mengulangi sedikit sekilas makna daripada tauhid tersebut ma'asyiral muslimin wal muslimat. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Kata-kata di dalam beribadah kepadanya ini penting. Tanpa kalimat ini, maka sebagian daripada kaum muslimin mengatakan tauhid tersebut cuma mengatakan Allah itu satu. Sementara dalam bukti ibadah mereka keseharian mereka begitu banyaknya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata di dalam beribadah kepadanya atau di dalam beribadah ini penting. Orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan meminta di dalam doanya kecuali hanya kepada Allah. Dan dia tidak akan rukuk dan sujud kecuali hanya untuk Allah dan karena Allah. Dia tidak akan berkorban, tidak akan bernadar kecuali semuanya hanya kepada Allah. Maka kata-kata di dalam beribadah kepada Allah ini penting. Ini penting. Sebagian para ulama rahimahumullah mendefinisikan tauhid yaitu mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Dan ini sama. Dan ini sama ma'asyar muslimin. Intinya ini sekilas makna daripada tauhid. Mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Sebagian para tukang sihir, sebagian para dukun mereka mengaku mentauhidkan Allah. Saya cuma mengibadati Allah kok satu-satunya. Saya yakin cuma Allah satu-satunya sebagai Tuhan dalam bahasa mereka. Tapi dalam keseharian mereka malah meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Maka definisi tauhid ini harus kita luruskan dalam kehidupan kita dan harus kita dakwahkan kepada saudara dan saudari kita. Mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Geser lagi bapak-bapak. Mohon maaf, masya Allah. Doakan masjid kita. Doakan masjid. Saya, masya Allah, sedih kan, risih melihat saudara-saudara saya masuk dengan wajah berseri-seri di antara mereka mungkin datang dari jauh ada yang dari Subang Riau perbatasan Riau dengan dengan Jambi ya ke Selensen sana begitu masuk sampai ke masjid lihat masjid penuh Masya Allah kasihan karena itu ya. duduk sini satu ada yang dari depan Masya Allah. Semoga dengan sempitnya masjid ini Allah berikan kelapangan ilmu buat kita. Ikhwah sekalian na'azakumullah Ini makna daripada tauhid. Kemudian pengarang buku kita menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57 surat Al-Isra ayat yang ke-57 sedikit wawasan lagi buat kita surat Al-Isra ini disebut juga dengan surat apa surat apa Bani Israel harus tahu masyarakat muslimin harus tahu wawasan kita harus tahu kita tahu dengan dunia terpuji. Kita tahu dengan ilmu dunia terpuji. <clears throat> Tapi kita tidak tahu dengan akhirat tercela. Kata Rasulullah, "Inna Allah yubghidhu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Allah benci dengan orang yang berilmu dengan dunia, jahil dengan akhirat. Masya Allah Di dalam surat Al-Isra atau sebagian juga menyebutnya dengan surat Bani Bani Israel. Jadi kalau sebagian Al-Quran cari mana surat Al-Isra, gak ketemu. Cari surat Bani Israel, insya Allah ada. Di dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-57. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب Sampai di sini disebutkan dalam kitab saya. Dalam lanjutan ayat tersebut, yarjuna rahmatahu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzab rabbika kana mahdura. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57 pengarang buku kita menjadikan ayat ini sebagai dalil atas judul daripada bab ini Allah berfirman, "Ulaika alladziina yad'un." Mereka orang-orang yang mereka menyeru. Yabtaghuna ila rabbihim wasilah. Sementara mereka, itu orang-orang yang diseru, berharap kepada Rabb mereka wasilah, kedekatan. Ayyuhum aqrab? Siapa di antara mereka yang paling dekat? ويرجون رحمته ويخافون عذابه Dan mereka berharap rahmat Allah dan takut daripada adabnya. Sungguhnya adab Rabb engkau adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka menyeru kepada seruan-seruan mereka. Sementara mereka berharap kepada berdoa kepada Rabb mereka dan berharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Lihat, ini ayat ma'asyiral muslimin adalah salah satu ayat yang harus diwaspadai oleh para penuntut ilmu. Diwaspadai apa maknanya? Makna diwaspadai di sini harus seorang penuntut ilmu menguasainya, memahaminya, dan hati-hati terhadap syubhat dengan orang-orang yang mempergunakan ayat ini. Dan subhanallah, subhanallah, saya teringat suatu nasihat dari salah seorang guru saya, salah seorang syekh. Terkala saya mengkaji tafsir ayat ini tahun 1998. Masya Allah jazahullah khairan. Suatu faidah emas yang saya tidak temukan di kita. Apa kata Syekh tersebut? Kata beliau, ayat ini harus dengan emas. Harus difahami dengan hadis. Allah Akbar harus difahami dengan hadis. Kalau kita tidak memahaminya dengan hadis, dikhawatirkan bisa tergelincir. Hadis mengenai apa? Hadis mengenai sebab turunnya ayat ini. Dengan memahami, dengan mempelajari hadis tersebut, maka jelaslah makna daripada ayat ini masya muslim Jelaslah makna ayat ini. Kalau seandainya tidak, ya saudara-saudara yang bisa bahasa Arab, coba baca. Bingung. Seolah-olah dalam ayat ini melakukan suatu amalan yang menyimpang daripada Islam. Apa hadisnya? Maka dengarkanlah ma'asyiral muslimin. Hadis sahih. Diwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah Sulaiman ibn Mihram yang terkenal dengan kunyahnya Al-A'mash, dengan namanya dengan gelarnya Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Abi Ma'mar, dari Abdullah di dalam tafsir firman Allah, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah." Mereka adalah orang-orang yang berdoa yang meminta sementara mereka berharap kepada mereka kedekatan. Mereka mereka ini apa? Siapa? Mereka mereka ini siapa yang dimaksud? Tak faham kita. Diterangkan dalam hadis makna daripada ayat ini nasun minal jin kanu yu'badun fa aslamu. Wa fi riwayah dalam satu riwayat nasun minal ins ya'budun nasan minal jin fa aslama al jin wa tamassaka haula'i ada sekumpulan daripada jin diibadati oleh manusia. Lalu jin-jin tersebut masuk Islam. Dalam suatu riwayat ada sekumpulan manusia mengibadati sekumpulan jin. Lalu jin tersebut masuk Islam dan berpegang teguh dengan agamanya. Nah, jadi di sini ada sekumpulan manusia mengibadati sekumpulan jin. Diibadati, menyembelih untuknya, bekerja sama dengannya dan segala macamnya. Lalu cincin tersebut masuk Islam, sementara manusia tersebut tidak menge tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya, disembah terus. Sementara jinnya sudah masuk masuk Islam, bahkan jin tersebut berperang teguh dengan agamanya. Lalu Allah turunkan firman ini, bahwasanya ada sekumpulan manusia berdoa meminta dalam doanya kepada sekumpulan daripada jin Sementara sekumpulan jin tersebut yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka berdoa berharap kepada Rabb mereka kedekatan wasilah jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah. Sekumpulan jin tersebut berharap rahmat Allah di jin-jin yang mulia. Wa yakhafuna 'adzabah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat menerangkan kepada kita bagaimana bentuk sebagian daripada manusia mengibadati sebagian daripada jin. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya perbuatan tersebut adalah bentuk kebodohan daripada manusia itu sendiri. Kebodohan daripada manusia itu sendiri. Maka ikhwah sekalian azakumullah, saya katakan ayat ini ayat ini bagaimana? Ayat ini tidak mungkin bisa difahami dengan lurus dan dengan benar kecuali dengan mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ini penting ikhwah sekalian azakumullah. Karena Saudara-saudara yang bisa berbahasa Arab dia akan bisa membaca. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dan mereka berharap. Mereka mereka siapa di sini? Mereka mereka siapa? Ini terang oleh hadis. Jangan kita membaca hadis maka maknanya jelas insya Allah taala. Dan inilah pentingnya menuntut ilmu dengan talaqi. Apa arti talaqi? Bertemu, bertatap muka. Itu hukum asal dalam menuntut ilmu, bertalaki. Ada penuntut ilmu dengan komputer, dengan laptop, dengan syekh Google. Masya Allah. Ini bukan hukum asal, ada manfaatnya, tapi bukan hukum asal di dalam menuntut ilmu. Cukuplah keberkahan dalam menghadiri majlis ilmu, membawa seseorang kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwah sekalian, a'azzakumullah. Kita kembali kepada ayat ini. Ulaika yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Kita telah terangkan tadi melalui hadis riwayat Bukhari yaitu sekumpulan manusia berdoa kepada sekumpulan daripada jin. Sementara istri tersebut yabtahuna ila rabbihimul wasilah. Mereka berharap kepada Rabb mereka untuk mendapatkan wasilah. Untuk mendapatkan wasilah. Nah, apa pula wasilah ini? Apa pula yang dimaksud dengan wasilah? Lagi-lagi, masyarakat muslimin, wasilah ini harus dipahami dengan benar harus difahami dengan benar dan benarnya suatu pemahaman bukan hasil penemuan dalam agama tapi benarnya suatu pemahaman dalam agama apabila dia sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sejalan dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya wasilah di sini ma'asyar muslimin apa kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasilah yang dimaksud di sini kata sahabat Rasul Ibnu Abbas, habrul ummah kata beliau al-qurbah, kedekatan. Kedekatan. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu apa lanjutannya? Ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berharaplah wasilah kepadanya. Wasilah yang dimaksud di sini kata sahabat Nabi, bukan kata kiai. Kata sahabat Nabi, al-wasilah ay al-qurbah, kedekatan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan ketaatan, kita dekat kepada Allah. Dengan meninggalkan kemaksiatan, maka kita dekat kepada Allah. Demikian juga yang dimaksud oleh disebutkan oleh Imam Mujahid, Imam Atta, Al Hasan Al Basri, Imam Qatadah dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian apa kata Al Hafiz Ibnu Katsir? وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه Pendapat ini yang mengatakan wasilah yang dimaksud oleh ayat ini dan ayat yang ada dalam surat Al-Maidah Maknanya adalah al-qurbah, kedekatan. Dia adalah perkataan yang tidak ada perselisihan di antara manusia dan di antara para a'immah, di antara para ahli tafsir di dalamnya. Jadi wasilah yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan penafsiran yang lainnya. Bukan dengan penafsiran sebagian yang mengatakan wasilah yang diharapkan di sini yaitu dengan mencari perantara. Salah. Sering ayat ini masyarakat muslimin kita dengar dijadikan dalil oleh sebagian untuk mengibadati Allah melalui peran perantara. Memang ada sebagian wasilah yang diperbolehkan seperti berdoa melalui perantara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berdoa melalui perantara amal saleh yang kita kerjakan bukan yang dikerjakan orang. Meminta kepada Allah melalui perantara doa seseorang yang hadir dan masih hidup di tengah kita. <coughs> Itu benar dibolehkan. Adapun berdoa melalui perantara orang-orang yang sudah mati, wali-wali yang sudah meninggal, dan lain-lain sebagainya, maka itu tidak pernah dicontohkan sedikit pun juga oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terkala Rasulullah meninggal, terkala Abu Bakar meninggal, terkala Umar meninggal, tidak ada suatu riwayat setengah pun, jangankan satu, setengah pun tidak ada. Datang ke kuburan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong sampaikan doa kami kepada Allah. Tidak pernah. Wahai Umar, tolong sampaikan doa kami. Enggak ada. Enggak Dan para sahabat kalau semua meninggal pun enggak pernah mereka datang kepada kuburan Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan doa kami." Enggak ada. Maka ikhwah, bila azakumullah, fahami Al-Quran ini, fahami agama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Jangan ambil suatu kata, kemudian kita fahami seenaknya bahkan kita sampaikan ke tanah manusia. Wasilah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini maknanya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dan mereka berharap kepada Rabb mereka kedekatan, bukan mencari perantara. Ini yang harus kita pahami, masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah beberapa pelajaran. Pelajaran pertama bahwasanya tauhid dan persaksian la ilaha illallah mentauhidkan Allah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah yatadammanu al-bara'atu min syirk menuntut seseorang untuk berlepas diri daripada kesyirikan Jadi seseorang tidak dikatakan mentauhidkan Allah Seseorang tidak dikatakan telah bersyahadat dengan benar Sampai dia betul-betul berlepas diri Menjauh Membersihkan dirinya Daripada kesyirikan Seperti berdoa Meminta kepada selain Allah Tidak Nabi tidak rasul, tidak malaikat, semuanya tidak. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin, saudara-saudara yang pernah ke tanah suci ke Mekah, Madinah, lihat saudara-saudara kita Masya Allah. Begitu datang ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Nabawi datang ke kuburan Nabi berdiri berdoa membelakangi kibat menghadap ke kubur meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, Rasulullah ya Rasulullah. Kita dengar suara-suara mereka kadang mereka ucapkan dengan diri dengan besar ya Rasulullah ya Rasulullah. Masya Allah tidak pernah diajarkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita hati-hati. Kadang sebagian saudara-saudara kita udah ngaji, udah faham, begitu melihat manusia semua yang melakukan seperti itu kadang dia ikutan aja ikut-ikutan Alhamdulillah datang ke kuburan Rasul lakukan apa yang diajarkan oleh Rasul itu yang terbaik Rasulullah cuma mengajarkan mengucapkan salam dan doa bukan meminta kepada Rasulullah ini contoh minta doa kepada Allah minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, bapak-bapak yang pernah ke Jakarta. Saya Masya Allah waktu suatu saat ngelewatin terowongan. Jakarta kan banyak terowongan ya bapak-bapak ya. Ada terowongan apa gitu ya. Jembatan ada terowongan di bawahnya. Masuk terowongan pada bunyiin klakson, Nit, nit, nit. Apa gitu Orang nggak ada apa-apa kok dititip Baru saya teringat, oh iya, rupanya Klason yang nggak yang nggak di Jakarta mungkin nggak tahu, tapi yang di Jakarta tahu. bosnya titip tersebut apa ya? Apa? Takut tabrakan? Takut tabrakan? Tidak, tapi apa? Pamitan. Pamitan masuk terowongan. Padahal terowongannya Masya Allah bapak-bapak kadang cuma 50 meter deket. Terang juga, sebagian ada yang gelap, tapi terang. Kok oh, pamitan? Pamitan sama siapa? Pada jin penghuni terowongan tersebut. Masya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَأَنَّهُ kana rijalum minal ins Ya'udhuna بِرِجَالٍ minal jin Fazaduhum rahaqah Sungguhnya sekumpulan laki-laki daripada manusia meminta perlindungan kepada sekumpulan laki-laki dari golongan jin maka tidaklah menambah mereka kecuali hanya lemah. Di saat manusia minta tolong kepada jin, jinnya makin kuat, manusia yang makin lemah. Tapi tak kalah seorang manusia minta pertolongan kepada Allah, maka Allah menurunkan kekuatan yang tidak akan ada bandingannya. Allah Akbar lakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya tersebut. Orang-orang Arab ketika mereka datang ke suatu lembah, suatu daerah yang sepi di tengah padang pasir, apa yang mereka ucapkan? A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Saya memohon perlindungan kepada rajanya lembah ini daripada orang-orang bodohnya, pasukan-pasukan kecilnya. Sama seperti kaum muslimin. Masya Allah. Masuk ke terowongan. Ada terowongan apa aja yang terkenal? Masya Allah banyak yang tahu ya. Saya khawatir ini ada sesuatu di belakangnya. Titik bunyi. Bahkan ada yang mengatakan, maaf, gimana itu ya bahasa Jakartanya anak bagong mau lewat katanya. Mengatakan dirinya anak anak bagong. Nah bagong itu apa kalau bahasa Jakarta bahasa ini Anak apa? Anak khinzir. Mau ngomongnya aja susah saya. Allah. Begitu dia menghinakan dirinya, meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, lihat saudara-saudara kita masyarakat muslimin, betapa banyak yang melakukannya jatuh dalam kesyirikan mereka. Tidakkah kita kasihan untuk mendakwahi mereka, mengingatkan mereka? Kita khawatir perbuatan-perbuatan seperti inilah yang akan menunda, mengundang bala, mengundang bencana menimpa kita dan menimpa mereka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Kamu juga bakalan ketimpa. Mereka yang berbuat kamu juga bisa ketimpa. Kalau tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi Ini faedah yang pertama, bahwasanya persaksian la ilaha illallah menuntut seseorang untuk berlepas diri daripada kesyirikan. Makanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ratusan bahkan ribuan kali, tapi kalau perbuatannya perbuatan syirik yang dia lakukan, maka dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Ada sebagian manusia, Masya Allah, mengucapkan la ilaha illallah itu ribuan. Bahkan tasbihnya lebih panjang daripada jemuran bajunya. Benar bapak-bapak sekalian, Masya Allah. Kadang sambil ngomong pun, tasbihnya jalan. Ada nggak kita temukan seperti itu? ngomong tasbihnya jalan makan karena sambil merokok. Nauzubillah. Ikhwas sekalian azakumullah ini ada seperti ini. Mengucapkan la ilaha Allah terpuji, bahkan mulia, tapi mengamalkan yang dikandung oleh la ilaha illallah dia adalah tujuannya. Dia adalah tujuan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, seluruh yang diminta di dalam doa selain daripada Allah adalah hina. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa sedikit pun juga. Mereka tidak pernah bisa mengabulkan doa sedikit pun juga. Minta kesembuhan kepada selain Allah, seluruhnya tidak akan pernah bisa mengabulkan doa sedikit pun juga. Apa kata Allah? Dari yang menerangkan hal demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." In tad'uuhum la in tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum. ويوم القيامة يكفرون yakfuruna ولا ينبئك مثل خبير Dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain daripada Allah tidak memiliki apapun sedikit pun juga minta kepada mbah-mbah yang sudah meninggal dunia. Kuburan wali-wali yang sudah meninggal dunia berdoa, masya Allah saksikan banyaknya begitu kuburan-kuburan yang manusia berdoa kepadanya. Walaupun yang mereka minta tersebut cuma menyampaikan doa, tapi sama berdoa kepada mereka. Walaupun yang mereka minta cuma minta syafaat, tapi tetap berdoa. Enggak boleh doa hanya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pemberi syafaat pada hari akhirat tidak boleh kita meminta syafaat Rasul kepada Rasul, tapi minta syafaat Rasul kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaat Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasul memberi syafaat pada hari akhir dengan izin Allah. Ayo minta syafaat Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengizinkan Rasul untuk memberi syafaat siapa Allah? Minta kepada Allah. Seluruh makhluk-makhluk yang diminta di dalam doa kepadanya adalah lemah, dan mereka tidak akan mampu mengabulkan doa sedikit pun juga. Apa kata Allah melanjutkan? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jikalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan pernah mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalaupun seandainya mereka mendengar, masajabu lakum. Mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan. Allah tegaskan, pastikan dan nanti nanti pada hari kiamat orang-orang yang kalian minta kepadanya tersebut akan mengingkari persekutuan kalian kepada mereka. Kalian sana, sana, sana pada hari akhirat nantinya. Saya berlepas diri. Wala yunabbiuka mithlu Dan tidak ada yang memberitahu kepadamu seperti Allah yang Maha Mengetahui. Maka ikhwah sekalian azakumullah, ingat seluruh yang diminta selain daripada kepada Allah di dalam doa dia adalah <clears throat> Faedah yang ketiga yaitu di antara sebab rusaknya agama rusaknya agama yaitu sarfu ma'ani nusus ila ghairi muradillahi wa rasul yaitu menyelewengkan makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah kepada yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kepada yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini telah kita contohkan tadi. Diambil suatu kata atau diambil suatu ayat kemudian diberikan definisi makna, tafsiran tidak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana yang dipahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahami dia sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang lebih faham dengan Al-Qur'an selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ma'asyar muslimin yaitu Mengucapkan la ilaha illallah saja itu tidak cukup untuk bisa memasukkan seseorang ke dalam surga apabila tidak dengan mengamalkan kandungan maknanya. Mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup apabila tidak mengamalkan kandungan maknanya. Apabila kandungan maknanya diamalkan, maka mengucapkan la ilaha illallah adalah semulia-mulianya amalan. Adalah semulia-mulianya zikir. Ini ayat yang pertama dalam bab kita. Kemudian ikhwah sekalian na'azakumullah kita lanjutkan ayat yang kedua yang disebut oleh pengarang buku kita rahimahullah taala. Yang kedua, wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani Dan ingatlah tatkala Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada ayah dan kaumnya Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Illa alladhi fatarani kecuali itu saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadati kecuali yang telah menciptakan saya. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 dan 27. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihat. Ayat yang cukup singkat ini menceritakan kepada kita bagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Dan ingat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah nabi yang memiliki kedalaman ucapan. Qaulan baligha, kedalaman ucapan. Di dalam berdakwah Nabi Ibrahim berdakwah dengan perkataan yang dalam. Bagaimana suatu kisah yang masyur yang semua kita mengetahuinya insya Allah. Tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala-berhala milik kaumnya, ditinggalin berhala yang paling besar. Tatkala kaumnya bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut? Apa jawaban beliau? Tanya sama mereka. Kalau seandainya patung yang bisa ngomong. Ini adalah bentuk cara berbicara, berdakwah yang yang dalam. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tatkala ditanya siapa Rabb engkau? Nabi Ibrahim mengatakan Rabb saya yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu sang raja tersebut diambilnya dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarin. Nih, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Masya Allah. Lalu Nabi Ibrahim apa yang boleh katakan? Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'tibiha minal maghrib. Fabitan lagi kafar. Kalau lain katakan, wah ini nih mau nantang ngomong ini. Lalu kata Ibrahim, sungguhnya Rabb saya yang menerbitkan matahari dari timur menenggelamkan di di barat. Sekarang silahkan kau terbitkan matahari dari barat langsung diam. Nabi Ibrahim, masya Allah, masya Allah muslimin adalah nabi yang di dalam berdakwah beliau menyampaikan dakwahnya dengan perkataan yang dalam. Dan seperti ini pula lah kita masya Allah muslimin diperintahkan. Saat kita berdakwah, ucapkan perkataan yang dalam. Kita diperintahkan untuk meniru Nabi Ibrahim alaihissalam dzalika hudallah huda ulaika humul hadahumullah wa huda muhtadi huda bi dengan petunjuk mereka maka ikutilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul menyampaikan perkataan yang dalam. Kita demikian juga. Jangan asal ngomong masyarakat muslimin. Datang ke rumah, pokoknya haram, haram, titik. Tidak boleh. Barusan tadi saya dengar dalilnya, banyak dalilnya. Barusan tadi saya baca, Dalilnya banyak dalilnya. Haram sudah titik. Ya, seperti itu ikhlas kalian azabullah. Allah perintahkan kita bukan seperti itu. Apa kata Allah? Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha dalam surat An-Nisa ayat 3 Katakan kepada mereka pada diri mereka, pada diri, pada diri. Di dalam diri mereka perkataan yang dalam. Betapa banyak kegagalan kita di dalam dakwah disebabkan karena perkataan kita tidak perkataan yang dalam masyarakat. Bukan saudara kita itu tidak mau menerima, bukan bapak kita tidak mau menerima, bukan istri kita tidak mau menerima, perkataan kita yang tidak mengena. Perkataan kita yang tidak mengena masyarakat muslimin. Maka ucaplah perkataan yang dalam. Mungkin timbul pertanyaan bagaimana cara kita bisa mendapatkan perkataan yang dalam tersebut. Di antara cara bisa mendapatkan perkataan yang dalam masyarakat muslimin Yang pertama yaitu dengan doa Kita doa kepada Allah Misalnya kita hendak pulang ke rumah Ini saya pulang Mau berdakwah ini Mau berdakwah Minta kepada Allah Persenjatai diri kita dengan doa Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah semulia-mulianya usaha. Ya Allah berikan saya perkataan yang dalam. Ya Allah tunjukkan saya. Tajamkan langkah saya. Makanya tak kala sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala diajarkan oleh Rasulullah untuk minta petunjuk dan minta sadar. Minta petunjuk dan minta ketajaman. Maka beliau pun berdoa mengucapkan ucapkan Allahumma hdini wa saddidni. Atau dalam satu riwayat Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Maka masyaallah muslimin ada sebagian daripada manusia Masya Allah Apabila dia berbicara, maka perkataan tersebut tidak ubahnya seperti panah yang lepas dari yang menancap di dalam hati orang yang mendengarkannya. Allah Allah. Sementara ada sebagian manusia-manusia lainnya yang dia berbicara menurunkan dalil begitu banyaknya, tapi seperti angin yang bertiup lembut di telinga kemudian dia hilang setelah menjauh daripada kita. Kedalaman perkataan, kedalaman perkataan. Kemudian bagaimana caranya yang kedua? Karena sering pertanyaan masuk kepada kita, Ustaz bagaimana cara menasihati? Bagaimana cara menasihati orang tua saya? Bagaimana cara menasihati suami saya? Bagaimana cara mendapatkannya yang kedua perkataan yang dalam tersebut? Yaitu dengan menuntut ilmu. Ini kuncinya. Nuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui dalil. Dengan dalil kita bisa menyampaikan. Nuntut ilmu. Dan ingat masyarakat muslimin, di sini saya uh, saya harus menyampaikannya dan mengingatkan saudara-saudara saya dan mohon maaf apabila keluar daripada tema. Di saat kita belajar ikhwah sekalian azakumullah, saya selalu mengingatkan dua hal. Di dalam kita menuntut ilmu, mencari ilmu, maka raihlah pertama ilmu itu sendiri untuk diri kita, yang kedua ilmu tersebut untuk kita sampaikan. Di saat kita menuntut ilmu itu siapkan diri kita ya Allah, saya akan mencari ilmu dan saya bersiap-siap untuk menyampaikannya. Ibarat seorang guru yang lagi dia belajar, selesai belajar kamu sampaikan di kelas. Harus seperti itu ikhwas sekalian azakumullah. Siapkan diri kita untuk apa? untuk bisa menyampaikannya karena tidak bakalan sama antara seseorang yang datang ke majelis ilmu cuma untuk penting saya paham paham sudah pulang dengan seorang yang saya paham dan saya harus bisa mengapain menyampaikannya makanya ikhwas sekalian azzaikumullah di saat kita menghadiri kajian para masyayikh, para ustaz, para ustaz yang hadir Jangan cuma kita mengambil, wah saya harus tahu kesimpulannya saja kesimpulannya saya jangan. Tapi usahakan dapatkan kesimpulannya dan dapatkan bagaimana cara penyampaian syekh tersebut, ustaz tersebut, tahapan-tahapan ustaz tersebut menyampaikannya bagaimana. Itu penting ikhlas kalian azabullah. Penting. Saya subhanallah, pengalaman saya pribadi. Kalau seandainya kita duduk di majelis Syekh Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullah. Beliau adalah seorang syekh yang begitu gamblang di dalam menyampaikan materi dunia. Jelas. Saking jelasnya cara penyampaian Syekh Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullah taala, maka ilmu yang beliau sampaikan itu masuk ke dalam benak kita tanpa kita terasa ada sebagian guru apabila kita hadir di masjid kita harus serius mendengarkannya supaya kita bisa mencernanya kan seperti itu kalau beliau tidak santai masuk dalam benak kita tanpa kita merasakannya sehingga kadang sebagian orang yang tidak tahu orang yang tidak tahu merasakan wah kajiannya Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin ringan sekali tak kajian berat padahal Kajian tersebut adalah kajian yang berat, berbobot sebenarnya. Tapi karena cara penyampaian. Cara penyampaian, bagaimana tidak? Yang menyampaikan kajian tersebut adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pada zaman beliau hidup, hampir seluruh ulama di belahan dunia ini mengakui bahwasanya pada zaman tersebut ada dua orang imam. Satu imam di Hijaz dan satu imam di Syam itu Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Dan setelah beliau berdua ini pada zaman tersebut datang urutan yang ketiga adalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Bahkan manusia mengatakan pada zaman di saat beliau masih hidup tidak ada yang lebih alim dalam fikih melebihi daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di atas permukaan ini. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, saya rasakan, wah kajian beliau ringan. Begitu beliau telah meninggal dunia. Dan begitu saya dipaksa, dalam bahasa saya, terpaksa harus menyampaikan kajian walaupun sebenarnya belum layak. Barulah saya mengingat bagaimana cara Syekh menyampaikan sehingga begitu enak untuk dicerna. Tidak terasa masuk mengendap dalam benak kita dalam hati kita. Subhanallah. Maka ikhlas sekalian azabullah. Di saat kita menuntut ilmu, jangan cuma kesimpulan yang kita cari, ingat itu. Tapi pelajari bagaimana kesimpulannya dan bagaimana tahapan-tahapan cara bisa menyampaikannya. Ini penting ikhlas sekalian azabullah. Dan kalau seseorang bertanya kepada kita sebagai contoh, apa hukum mengucapkan usolli sebelum sholat? Harus tahu bagaimana caranya menyampaikannya. Apa hukum begini dan begitu. Harus tahu kita menyampaikannya. Sehingga saudara yang tidak sampaikan dia menerima apa yang kita ucapkan tanpa dia harus tersinggung sedikit pun juga. Maka nah, tatkala dia beranjak meninggalkan kita telah tertanam rasa cinta di dalam hati terhadap diri kita. Bukan musuh dan perbencian, kebencian. kita Maka ikhwah sekalian azza semua ini penting. Dalam menuntut ilmu ini penting kita untuk untuk mengetahuinya. Kemudian selanjutnya ya ikhwah sekalian azakumullah, bagaimana cara mendapatkan perkataan baligha, perkataan yang dalam di dalam berdakwah, dalam menasihati? Itu dengan at-tahallum, dengan menyantun-nyantunkan, meng mengolah, membentuk diri kita untuk santun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum." Ilmu dengan dipelajari dan kesantunan dengan menyantun-nyantunkan diri. Kalau kita bawaannya kasar, kita bawaannya garang, ya. Senyum pun orang takut sama kita, Berarti kalau kita marah. Di saat senyum pun mengerikan, apalagi di saat marah. Bagaimana supaya kita bisa berubah menjadi orang yang apabila dilihat begitu menunjukkan hati dengan berusaha dia nggak akan turun dari langit merubah kita. Bukan ada orang yang memilih kita berubah jadi orang baik. Gak ada. Tapi berusaha, ikhwas sekalian azabmu. Berusaha menyantun-nyantunkan diri. Di saat hati kita sakit, usahakan sabar, ya Allah sabar. Di saat kita diucapin perkataan kotor, perkataan kasar dan segala macamnya, usahakan kita senyum. Ini dengan melatih diri kita. Bitta'allum, ilmu bitta'allum. Ini harus kita ketahui, Allah sekalian azab. Kemudian yang ke selanjutnya dan ini yang mungkin aneh Bagaimana kita bisa mendapatkan perkataan yang dalam dalam menasihat? Sekilas seperti tidak ada hubungan, tapi ada hubungan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sholat malam. Allah Akbar. Dengan sholat malam kok sholat malam bisa membuat pelakunya memiliki perkataan yang tajam apabila dia berbicara? Kenapa? Apa rahasianya? Ya, rahasianya firman Allah. A'udzubillahi rajim. Inna nasyi'atan laili Lanjutkan. Inna nasyi'atan laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Sungguhnya orang yang membangun malamnya dia lebih kuat injakannya, tekanannya dan lebih lurus perkataannya. Allah Akbar. Allah Akbar. Lagi-lagi keberkahan bagi sholat malam. Salah seorang masyayikh kalau saya tidak salah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Amin Syamqiti, putra dari Syekh Muhammad Amin Syatiti pengarang kitab Abdul Bayan imam tafsir pada zamannya tafsir kitab Abdul Bayan sang anak pernah mengatakan bahwasanya bapak beliau apabila keesokan harinya ingin mengisi seminar atau kajian besar maka beliau bangun pada malamnya dan melakukan sholat semalaman agar esok beliau memiliki perkataan yang sangat dalam Allah maka ikhlaskan azakumullah berdakwah dengan salat kita. Allah Kita kembali kepada ayat yang kita kaji. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 yaitu tatkala Ibrahim dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya semuanya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati kecuali yang telah menciptakan saya. Di dalam perkataan Nabi Ibrahim ini di dalam firman Allah ini Allah menceritakan perkataan Nabi Ibrahim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, Allah Allah. Ini menunjukkan bahwasanya musuh dakwahnya Nabi Ibrahim berada di puncak kesulitan karena yang menentang beliau adalah bapak beliau sendiri. Apa kata beliau kepada bapak dan kaumnya? Innani bara'um mimma ta'budun. Semuanya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati illa alladhi fatarani kecuali Rabb yang telah menciptakan saya. Ini dalamnya perkataan Ibrahim. Beliau tidak mengatakan saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati kecuali hanya Allah. Tidak. Dan beliau katakan kecuali yang telah menciptakan saya. Siapa yang dimaksud? Ini maksud Allah. Tapi beliau merubah kata tersebut kecuali yang telah menciptakan saya. Karena padanya terdapat suatu isyarat. Suatu petunjuk. Ada yang ingin beliau inginkan di belakang itu semua. Apa yang beliau inginkan? Yang pertama, yaitu beliau ingin menerangkan bahwasanya yang berhak diibadati adalah yang menciptakan. Kalau yang ibadati patung, siapa yang menciptakan patung? Kalian sendiri yang bentuknya, kalian sendiri yang melakukannya, wahai kaum. Tapi kok malah diibadati? Kalau saya beda. Saya yang mengibadati yang telah menciptakan saya. Masya Allah. Hujah apa tidak? Hujah. Perkataan yang dalam. Nah ini kalau kita tunjukkan kepada seluruh milah, seluruh agama selain daripada Islam. Mengibadati yang tidak menciptakannya. Banyak gak agama-agama yang mengibadati yang bukan menciptakan diri mereka? Banyak dan agama hanya Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengibadati yang bukan menciptakannya itu kan nampak. Masya Allah. Nabi Ibrahim perkataan ringkas tapi dalam. Yang pertama, beliau kata kata Syekh Masaimin Allah yang beliau inginkan yang pertama yaitu beliau ingin menerangkan bahwasanya beliau mengibadati Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan beliau yang kedua, beliau ingin menerangkan bahwasanya seluruh pengibadatan kepada selain daripada Allah adalah peribadatan yang batil, yang salah, yang keliru, yang tidak ada manfaatnya sedikit pun juga. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil dua faedah. Faedah yang pertama bahwasanya tauhid tidak akan mungkin bisa terwujud dengan mengibadati selain Allah. Dan manusia di dalam bab ini terbagi tiga. Manusia di dalam bab ini terbagi tiga. Yang pertama, manusia yang mengibadati Allah satu-satunya. Manusia yang mengibadati Allah satu-satunya. Ya. Yang kedua, manusia yang mengibadati selain Allah. Jadi Allah yang diibadati, tapi mengibadati selain Allah. Yang ketiga, yaitu manusia yang mengibadati bersama Allah. Mengibadati sesuatu bersama Allah. Apa maksudnya? Mengibadati Allah iya, mengibadati selain Allah juga iya. Mengibadati sesuatu bersama Allah. Dan yang kedua, yang ketiga adalah kebinasaan. Yang pertama adalah yang benar, mengibadati Allah satu-satunya. Dalam ibadahnya bukan cuma mengatakan Allah satu saja, bukan cuma mengakui Allah esa saja, tidak tapi ibadati Allah esakan Allah dalam beribadah kepadanya buktikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faedah yang kedua dalam ayat ini ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah berdoa kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan dan kebatilan. Berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kebatilan. Siapapun yang diminta, enggak nabi, enggak malaikat, enggak wali, tidak boleh. Doa hanya boleh kepada Allah. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah, karena itu yang diajarkan oleh wali-wali Allah yang sebenarnya. Apa kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62? ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل Demikianlah bahwasanya Allah dia yang hak dan bahwasanya apa yang mereka berdoa kepada selain Allah dia adalah batil. Dia adalah batil. Doa kepada Allah dia yang benar. Doa kepada selain Allah dia adalah kebatilan siapapun yang diminta walaupun walinya keramatnya luar biasa. bentuk kesyirikan. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat yang ke-73. Nah, saya bertanya lagi nih. Surat Ghafir itu nama lainnya surat apa? Saya nggak tanya sama santri sebentar ya, sama bapak-bapak. Selain bapak-bapak saya. ibu Surat Ghafir Nama lainnya surat apa? Masya Allah Surat Al-Mu'min Jangan kita ikhwan Tahu nama artis Nama artis itu A Nama lengkapnya ini Panggilannya itu Masya Allah Ditanya nama surat Al-Quran Suratnya apa namanya Nama lainnya enggak tahu Usahakan kita belajar Terus belajar Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-73 dan 74 Allah berfirman, ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ dunillah." Kemudian dikatakan kepada mereka, penghuni neraka, mana yang dahulu kalian sekutukan selain Allah? Mana? Apa jawab mereka? Qalu dhallu 'anna man lam nakun nad'u min qablu syai'a. Nanti pada hari kiamat mereka berkata, dahulu yang kami berdoa minta kepada mereka sudah hilang. Sudah hilang dari kami. Kami bahkan tidak berdoa kepada seolah-olah tidak berdoa kepada siapapun juga. Apa kata Allah di akhir ayat? Kadzalika yudillullahu kafirin. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Siapa mereka? Orang-orang kafir tersebut yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian Allah. Kita katakan sesuai dengan judul bab kita bahwasanya makna tauhid, makna persaksian la ilaha illallah bukanlah suatu ucapan dengan lisan saja tapi harus diwujudkan dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam E, bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai demikian penyampaian materi kita pada kesempatan kali ini dan kita tidak sempat untuk mengkaji Sahih Bukhari dan uh, selanjutnya kita buka pertanyaan Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah mabahad InsyaAllah kita akan bacakan tiga pertanyaan dari ikhwan Kemudian dilanjutkan tiga pertanyaan oleh akhwat Demikian selanjutnya Pertama ya Ustaz, tolong nasihati anak-anak kami jujur saja kami takut pengaruh dari game seperti permainan jenis bola yang pemain-pemainnya orang kafir. Uh, penanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat uh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menuntun anak keturunan kita semuanya dan anak keturunan seluruh kaum muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwah sekalian azzakumullah, sedikit saya berbicara keuntungan mendoakan orang lain. Saya katakan ikhwah, Jangan pelit mendoakan orang lain. Jangan pelit. Apa sih beratnya mendoakan orang lain? Gak ada. Gak ada beratnya sama sekali. Malah keuntungan yang besar di belakang itu semua. Apalagi orang yang kita doakan tersebut adalah orang yang tidak hadir di hadapan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang mendoakan saudaranya ada bahril ghaib yang tidak ada di hadapannya maka Allah akan mengutus malaikat yang mengaminkan dan mengatakan walaka bimithli dan engkau mendapatkan seperti yang engkau doakan Allah Akbar kita doakan saudara kita kita dapat doa malaikat ikhwas kalian azakumullah Doa kita apalah nilainya kita banyak dosa. Tapi doa malaikat angka bernilai hamba yang tidak pernah melakukan dosa. Hamba yang selalu bertasbih. Maka ikhwah sekalian azakumullah, kita berjalan ini. Di jalan kita lihat, aduh ada orang sakit, doakan ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Nanti apa kata malaikat? Semoga Allah menyembuhkan engkau. Berat ikhwah, berat. Tidak berat demi Allah sedikit pun juga. Kita berjalan di tengah jalan, lihat ada orang lagi dorong motor, motornya bannya kempes. Ya Allah, tolonglah dia. Apa kata malaikat? Ya Allah, tolong juga hambamu yang mendoakan ini. Allah. Jangan pelit mendoakan ikhwan sekalian Allah. Di saat kita berjalan, <clears throat> kita lihat seorang pedagang lagi mendorong sepedanya. Jualan pisang sudah tua renta. Doakan ya Allah, tolong dia, bukakan rezekinya. Apa kata malaikat? Ya Allah, tolong hambamu ini dan lapangkan pula rezekinya. Berat? Tidak. Apalagi kalau seandainya kita katakan ya Allah, ya Allah, tolong selamatkan anaknya dan anak seluruh kaum muslimin. Maka berapa orang malaikat, berapa doa malaikat yang kita dapatkan? seluruh kaum muslimin. Berapa jumlahnya ikhwan sekalian azakumullah? Maka kita mendapatkan doa seluruh kaum muslimin. Dan bagimu seperti itu juga bagimu seperti seluruh kaum muslimin. Maka jangan bakhil dalam mendoakan. Jangan bakhil. Ini pintu kebaikan dari Allah subhanallah. Allah bukakan pintu kebaikan begitu banyak ya Allah subhanallah. Kita bersaksi bahwasanya Allah maha Kita bersaksi bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Cuma kita yang kadang malas mendatangi pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu gampang, gampang sekali kawan gampang sekali. Jangan bahin mendoakan saudara kita. Jangan bahin mendoakan saudara kita. Pada intinya dia adalah doa buat kita. Tuhan Ustaz. Ustaz, apa hukumnya meminta doa kesembuhan sakit kepada jamaah kajian dalam suatu grup media sosial? Boleh apa enggak? minta doa dalam suatu grup sosial, media sosial. Suatu hari datang seorang sahabat wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lagi tertimpa penyakit ayan. Berkata ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh. Ini sahabat minta doa nggak kepada Rasul? Minta doa datang seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat wanita berkata ya Rasulullah, tolong doakan saya sembuh. Kata Rasulullah, wahai sahabat wanita, saya beri kau dua pilihan. Saya doakan kau sembuh, insya Allah, atau engkau bersabar maka bagimu sorga. Apa kata wanita tersebut? Saya memilih sabar ya Rasulullah, bila lebih di sorga. Dalam satu riwayat juga ada salah seorang sahabat laki-laki. Beliau luka matanya kalau saya, tidak salah dalam satu perangan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan agar mata saya sembuh. Kata Rasulullah, saya berikan kau dua pilihan. Saya doakan engkau sembuh insya Allah atau engkau bersabar maka bagimu surga. Apa jawaban sahabat tersebut? Ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh kemudian saya masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum didoain sembuh dan insya Allah beliau surga. Ini adalah bentuk beberapa asar daripada para sahabat mereka minta doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian para ulama mengatakan dia kurang afdal, akan tapi itu dibolehkan. Itu dibolehkan ikhwah sekalian azakumullah. Ustadz mana yang lebih baik didahulukan sedekah sama orang tua sendiri atau sama orang yang tidak mampu? Jawabannya begini sebenarnya. Kalau seandainya ada dua orang yang tidak mampu, satu orang tua sendiri, kemudian orang lain, maka jelas jawabannya di sini yaitu bersedekah kepada orang tua lebih didahulukan dan Rasulullah SAW terangkan dalam hadis maka pelakunya mendapatkan dua kemuliaan pertama kemuliaan bersedekah yang kedua kemuliaan menjadi tali silaturahim. Allah. Kita beralih ke pertanyaan umahat kaum muslimat. Assalamualaikum kepada Ustadz dan Ikhwan akhwat kalian Mohon doanya untuk kesembuhan istri Ana yang saat ini sedang terkena gangguan sihir. Semoga Allah menyembuhkannya. Asallallahu nasallallahu al-azim, Rabbal arshil azim an yashfiha. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang mulia untuk menyembuhkan beliau dan menyembuhkan seluruh sakit kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma Assalamualaikum Ustaz Salahkah jika saya berdoa Untuk tidak jatuh cinta pada lawan jenis saya Selain memperbanyak kesibukan dengan Allah dan yang lain Adakah doa yang manjur Ustaz Karena terkadang saya sedikit kepikiran Ustaz Lalu salahkah jika saya menikah muda Agar saya bisa tenang Ikhwas kalian ma'azakumullah hmm. Mencintai lawan jenis adalah Suatu ibadah apabila dia pada tempatnya Seperti seorang suami cinta kepada istrinya Seorang istri cinta kepada suaminya nggak tercela, bahkan dia adalah ibadah Bahkan kewajiban seorang suami wajib mencintai istrinya. Sebagaimana seorang istri wajib mencintai suami. Maka doa agar saya tidak mencintai lawan jenis saya ini gak benar juga sebenarnya. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kotori hati saya dengan cinta yang haram. Betul. Kemudian pertanyaan di sini, adakah doa yang manjur? Masya Allah. Doa itu bukan mantra. Saya ingin meluruskan penilaiannya ikhwan karena ada sebagian yang mengatakan doa yang manjur, doa yang gak manjur, doa tidak. Masalah doa itu satu yang kita minta itu Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan manjur atau tidak manjurnya doa, tapi terkabulkah doa kita atau tidak. Banyakkah dosa kita atau tidak? Itu masalahnya. Pernah salah seorang tabi'in rahimahullahu taala didatangi oleh salah seorang dan bertanya, "Wahai imam, saya telah berdoa, berdoa dan berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya." Apa kata sang imam tersebut? Bagaimana doamu akan terkabul sementara pintu-pintu keterkabulan doa telah engkau tutup dengan dosamu? Dosamu sendiri yang telah menutup pintu keterkabulan. Intinya Bukan masalah manjur atau tidak manjurnya doa. Itu cuma berlaku bagi dunia mistik. Ya. Berlaku buat dunia mantra. Ada mantra yang manjur, mantra yang hebat itu dunia. Dalam doa nggak ada seperti itu. Kemudian salahkah saya jika saya ingin menikah ini ya nggak ada salahnya. Apabila itu jalan yang selamat insya Allah. Ustaz bagaimana dalilnya dalam Islam otopsi bagi jenazah korban pembunuhan dengan alasan mencari penyebab kematian dan mencari tersangkanya? Kalau seandainya untuk suatu hal yang darurat, maka itu dibolehkan. Untuk suatu hal yang darurat, maka itu dibolehkan sebatasnya. Sebatasnya Allah Ustaz, betulkah ada dari Islam Islam hidup 1500 tahun? Ini dalilnya baik. Ya, ada sebagian uh, perorangan yang mempublikasikan atau menyemarakkan hadis tersebut mengatakan bahwasanya uh, usia umat Islam cuma 1500 tahun. Masya Allah. Saya sampai sempat heboh juga ya. Sekarang tahun berapa ini? 1437. Berarti berapa lagi? Hah? 63 lagi saya jam setengah sebelas malam di SMS uh, eh, mau bertanya Ustaz mengenai apa? mengenai kiamat betulkah sudah dekat? saya balik tanya udah ketemu Dajjal namanya Ikhlas sekalian Allah Memang uh, Kalau kita tidak mendudukkan Suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan dalil yang sahih akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi hadis ini ma'asyar muslimin menyebabkan sebagian kaum muslimin ketakutan. Ketakutan, betul. Dan penanya ini sudah takut memang. Karena tidak memiliki ilmu. Juga pernah, Masya Allah, pengalaman. Seseorang yang salah baca buku. Mengenai hari kiamat juga, masya Allah. Saya ceritakan pengalaman saya pribadi. Datang kepada saya jam 4 pagi atau ketok pintu, ketakutan karena habis baca buku A. Kita nggak semua sebutkan buku tersebut mengenai hari kiamat. Di dalam buku tersebut dikatakan begini, begini, begitu sehingga dia sudah ketakutan. Masya Allah sampai mengalami gangguan jiwa orang tersebut. Masya Allah. Bahkan saya pernah baca suatu berita, Allah alam tidaknya ada seseorang yang bunuh diri tatkala habis munculnya film kiamat tahun 2000 berapa ya? Udah berapa kan filmnya itu? Saya kurang ingat saya. 2012 ya? 2012 bulan 12 tanggal 12 waktu itu ya. Kalau nggak salah bulan puasa atau apa itu waktu saya Masya Allah, ada yang bunuh diri, Masya Allah. Bunuh diri. Ini apa penyebabnya? Kembali saya bertanya, apa penyebabnya? Ilmu. Ilmu. Dia tidak punya pelita. Dalam Islam ada tahapan-tahapan hari kiamat tersebut, Masya Allah Muslimin, Ikhwan apa? Ada tahapan-tahapannya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sejelas-jelasnya malamnya seperti siangnya. Apabila ada berita-berita bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang jauh-jauh injak dengan kaki itu tidak benar yang kita jujur adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ustadz apa hukumnya menggunakan barang KW dan barang replika replikanya apa Hah? saya nggak tahu Allah alam ini secara yang sekilas yang saya ketahui kalau ini dikembalikan kepada uh, peraturan pemimpin setempat. Apabila pemimpin bolehkan maka insya Allah bolehkan. Tapi Allah saya nggak tahu. Ustaz bagaimana cara agar kita bisa berdakwah dengan memenuhi cara tahapan-tahapan dalam menyampaikan kepada orang lain? Ini yang pernah saya sampaikan tadi. Pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan apa tadi? dengan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan melatih diri dan dengan salat malam dan sebagainya. Allah. Pertanyaan selanjutnya, dengarkan. Apakah mengaji di Ubay hanya fokus kepada ilmu saja? Karena dalam hal muamalah tidak seperti firqah lain yang lebih terkesan ramah-ramah, santun-santun sehingga saya lebih senang melihat firqah lain daripada jamaah Ubay. Apakah mengaji di Ubaid hanya fokus kepada ilmu saja? Bapak-bapak jadi saksi. Kita ilmu saja atau ada belajar akhlak juga? Kadang-kadang ya belajar akhlak. Bagaimana kita berdakwah, bagaimana itu kan semuanya akhlak ikhwan sekalian azakumullah. Dan ini yang kita khawatirkan, memang kita tidak memungkiri bahwasanya kita semua harus lebih banyak lagi untuk membenahi dan membenarkan akhlak-akhlak dan adab pada kita. Semua kita mengakuinya insya Allah. Bukankah demikian? Ya. Tapi jangan ikhwan, di sini syaitan masuk. Sebagian saudara-saudara kita cuma matanya kalau dalam bahasa saya cuma terbuka kepada akhlak, tertutup melihat akidah. Sehingga yang menjadi patokannya bukan lagi akidah, tapi apa? akhlak Masya Allah Akhlaknya lembut Akhlaknya baik Akhlaknya santun Kalau ketemu Masya Allah dipeluk-peluk Dielus-elus Tapi ya Padahal sebenarnya orang yang rusak akidahnya adalah orang yang paling jelek akhlaknya Benar apa tidak? Ya, adalah orang yang paling jelek akhlaknya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah dalam memilih ya ikhwas sekalian azabullah. Jangan keliru di dalam memilih, dan memilah. Apabila ada saudara kita baik akidahnya, baik ilmunya, lalu kurang akhlaknya, tugas kita menasihatinya. Kalau bukan kita yang menasihati saudara kita, lalu siapa lagi? Ada malaikat yang turun dari langit untuk menuliskan akhlak manusia? Gak ada. Tapi jangan karena jeleknya akhlak saudara kita membuat kita malah lebih jelek jalan yang kita tempuh di dunia ini. Ikhwas sekalian azab, ini sering terjadi. Dan memang syaitan, yang harus kita sadari syaitan. Tatkala dia tidak berhasil untuk mengembalikan ahli tauhid kepada kesyirikan, apa yang dilakukan oleh syaitan? Yaitu menyalakan api permusuhan, menyalakan api permusuhan. Tapi ahlu sunnah tetap ahlu sunnah. Itu penilaian kita ahlu sunnah tetap ahlu sunnah. Walaupun di tengah mereka terdapat api permusuhan, jangan salah dalam ini. Jauhkan api tersebut, tegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestikan dengan bijak ya ikhwan sekalian Kembali kepada pertanyaan akhwat. sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dalam ibadah wasilah kepada Allah melalui amal saleh, sedekah dan nazar terkandung makna lain kurangnya keikhlasan kepada Allah? Ini enggak benar. Ini bukan tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Apabila dia melakukan ibadah tersebut di saat dia melakukan yang ikhlas sama Allah, maka tidak ada masalah di sana. Tidak ada masalah di sana. Kemudian di sini e, ada suatu permintaan, tolong nasihati saudara laki-laki saya yang sudah lama ngaji tapi sholat lima waktunya masih di rumah, suka menunda-nunda sholat, bahkan sholat subuhnya dikerjakan jam 8 pagi. Saya nggak salah baca dan masih merokok padahal dia tahu dari rokok itu haram dan segala macamnya. Ya, Masya Allah saya nasihatkan kepada yang bertanya terlebih dahulu untuk bisa mengamalkan apa yang saya katakan tadi yaitu dia berusaha menuntut ilmu, menuntut ilmu agar dia bisa menasihati saudaranya. Adapun kita-kita ini saya dan saudara adalah cuma mengingatkan dan mengingatkan dan kajian cuma sekali dalam sepekan dan kepada saudara yang dimaksud untuk masya Allah untuk segera insaf bahwasanya uh, sholat tersebut adalah cerminan diri anda di dalam agama Allah ini karena sholat adalah apa tiangnya agama cerminan anda di sisi Allah adalah sholatnya anda kalau sholat subuh jam 8 pagi saya nggak tahu sholat zuhur jam berapa terus apakah di sini betul-betul tertidur atau sengaja bangun karena saya teringat e, sengaja bangun jam 8 karena saya teringat fatwa Syekh e, eh, bin Baz rahimahullah taala dan Syekh bin Baz karena ditanya eh, apa hukum seseorang yang sengaja menyetel beker jam bekernya sengaja di setel lewat pada waktunya jadi subuhnya sengaja di setel jam 6 jam 7 gitu ya bukannya apalagi jam 8 apakah itu termasuk suatu perbuatan yang merupakan dosa besar? dosa besar karena sengaja meninggalkan sholat sengaja meninggalkan sholat berbeda dengan seseorang yang tidak sengaja tidurnya tidur berat mungkin malamnya dia capek dan segala macamnya bangun jam 8 pagi maka itu suatu hal yang dimaafkan insya Allah yang terakhir yaitu seorang akhwat bertanya bahwasanya seorang umat bertanya saya pernah membuat nisan untuk orang tua saya yang saya tanya apa harus saya lakukan sekarang apakah harus dilepas nisan tersebut atau bagaimana nisan ee, eh, perlu kita dudukkan dulu dalam Islam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan segala sesuatu di dalam agama Islam ini sehingga Islam tersebut tidak meninggalkan suatu kejelekan kecuali telah dilarang. Tidak meninggalkan suatu kebaikan kecuali telah dianjurkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul telah menyampaikan amanah Allah sehingga Allah menyatakan Islam tersebut adalah agama yang sempurna. Di antara makna kesempurnaan Islam yaitu Islam mengajarkan bagaimana tata cara menyelenggarakan mayit, bagaimana tata cara menguburkan mayit. Jenazah. Dan Islam mengajarkan apabila seorang telah meninggal dunia, maka dikubur dan kuburan tersebut diperbolehkan dengan mempergunakan e, nisan atau batu, tapi dengan catatan bahwasanya cuma sebatas tanda saja. Tanda bahwasanya ini kuburan agar tidak diinjak atau dikali atau segala macamnya. Kemudian bukan suatu hal yang tinggi. Suatu hal yang tinggi. Kemudian tidak ditulis-tulis dan segala macamnya. Tidak dicat. Dan semuanya ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud disebut dilarang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan saya uh, kata Imam Syafi'i karena kita katakan Imam Syafi'i karena kebanyakan orang Indonesia bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullah dan beliau adalah imam ahli sunnah imam yang memiliki ilmu yang luas kata beliau saya tidak suka tanah galian tersebut ditambah dengan tanah yang lainnya. Jadi tanah yang digali itu itulah yang ditimbunkan di atas kuburan tersebut. Dan beliau tidak suka lebih dari daripada sejengkal tanah galian tersebut. Jadi ikhwan sekalian azabullah merupakan ajaran Rasulullah SAW untuk tidak mem mem membuat kuburan tersebut seperti istana, dikasih keramik, ditinggikan segala macamnya. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan apa yang diajarkan Rasulullah itu yang terbaik buat kita dan buat jenazah yang dikubur dalam kuburan. Apabila kita melakukan yang tidak terbaik, yang tidak diajarkan Rasulullah, maka itulah yang terjelek buat kita.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 صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.